بسم الله الرحمن الرحيم Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ya ayyuhal muzammil قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا Hai orang yang berselimut, Muhammad, bangunlah untuk sholat di malam hari, kecuali sedikit daripadanya, yaitu seperduanya, atau kurangilah dari seperdua itu sedikit, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat, إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. إن لك في النهار سبحا طويلا Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang, banyak. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا Sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا Dialah Tuhan Masyrik dan Maghrib. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Maka ambillah Dia sebagai pelindung. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan dan jauhilah mereka dengan cara yang baik. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا Dan biarkanlah aku saja yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan itu, orang-orang yang mempunyai kemewahan, dan beri tangguhlah mereka barang sebentar. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما Karena sesungguhnya pada sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang bernyala-nyala, dan makanan yang menyumbat di kerongkongan, dan azab yang pedih. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا Pada hari, bumi dan gunung-gunung berguncangan, dan menjadilah gunung-gunung itu tumpukan-tumpukan pasir yang berterbangan. Inna arsalna ilaikum rasulan shahidan alaikum kama kama arsalna ila Fir'aun rasula Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kamu, hai orang kafir Mekah, seorang rasul yang menjadi saksi terhadapmu, sebagaimana kami telah mengutus dahulu seorang rasul kepada Firaun. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يوما يجعل الولدان شيبا Maka Firaun mendurhakai rasul itu, lalu kami siksa dia dengan siksaan yang berat. maka bagaimanakah kamu akan dapat memelihara dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban? Langit pun menjadi pecah belah pada hari itu karena Allah adalah janjinya itu pasti terlaksana. Inna hadhihi tadhkirah فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا Sesungguhnya ini adalah suatu peringatan, maka barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan yang menyampaikannya kepada Tuhannya. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسناً وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri sholat kurang dari dua per tiga malam, atau seperdua malam, atau sepertiganya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu. Maka, dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah. Maka, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang.